Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali mempelajari tafsir dari firman Allah atau surat dalam Al-Qur'an dan pada malam hari ini kita sampai pada surat Al-Kautsar. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Al-Imam seorang ahlul tafsir dari kalangan madhab syafi'i beliau mengatakan surat Al-Kautsar ini adalah surat madaniyah walaupun ada di sebagian pendapat dari kalangan ulama yang mengatakan atau menyatakan Al-Kautsar ini adalah surat makiyah ya jadi ada dua pendapat terkait dengan surat Kautsar ini apakah dia tergolong dari surat Makiyah turun sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagian lagi yang mengatakan bahwasanya dia adalah madaniyah yaitu turun setelah hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Iya. Diriwayatkan kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala diriwayatkan oleh Al Imam rahimahullah ya beliau bawakan sanatnya sampai barokallahu fikum <clears throat> Anas bin Malik sampai sahabat Anas bin Malik Anas mengatakan Agfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam igfa'atan Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertidur. Ya. Faroha rosahu ketika beliau terbangun, beliau mengangkat kepalanya mutabassiman dalam keadaan beliau tersenyum. Iya. Kemudian dikatakan kepada beliau, lima dohikta. Kenapa engkau tertawa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Innahu unzilat alayya anifan. Sesungguhnya turun kepadaku baru saja. Ya, beliau pun membaca surat Al Kautsar ini. Iya. Qala hal tadruna mal kautsar? Rasulullah melanjutkan, tahukah kalian apa itu Al Kautsar? Ya. Inna a'tainaka kal kautsar. Tahukah engkau? Tahukah kalian? Ya, kepada para sahabatnya beliau mengatakan, tahukah kalian apa itu Al-Kautsar? Qalu para sahabat mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Kata beliau, huwa nahrun a'tanihi rabbi azza wa jalla fil jannah. Al-Kautsar itu adalah sungai yang Robku memberikannya kepada aku di surga. Alaihi khairun kathirun yang pada sungai ini ada kebaikan yang sangat banyak. Taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Yang akan umatku itu nanti pada hari kiamat akan datang ke sungai tersebut. Aniyatuhu adadul kawakib. Gelas-gelasnya, cangkir-cangkirnya itu sebanyak bintang-bintang di langit. Yahtalijul abdu minhum akan tetapi nanti ada di antara umatku yang dia terusir dari sungai tersebut. Iya. Yang perlu diketahui bahwasanya nanti dari satu riwayat yang akan kita bahas atau kita baca di sungai ini nanti akan ada dua saluran ya yang mengairi yang meng, naam dengan saluran ini air di naam air di sungai di surga ini akan mengalir sampai ke haud telaganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan telaga di sini adanya di padang Naam yang di situ Naam letaknya sebelum jembatan. Ya, letaknya jadi sebelum kaum muslimin masuk ke dalam sur surga. Sebagaimana kita ketahui, manusia nanti seluruhnya akan dibangkitkan di padang mahsyar. Yang kemudian barakallahu fiikum, di situ ada kejadian-kejadian ya seperti Rasulullah meminta kepada Allah agar dipercepat hisab. Kemudian dibagikannya naam buku-buku tulisan catatan ama amalan. Kemudian ditegakkannya tim timbangan. Nah, di antara fase-fase itu nanti ada telaga. Yang akan kita baca nanti, seluruh nabi punya telaga. Ya. Dan setiap umatnya akan datang ke telaga nabinya masing-masing nanti di situ akan ada orang-orang yang diusir. Ya. Ada di antara kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terusir dalam keadaan telaga itu kata Rasulullah apabila ada yang meminumnya dia tidak akan haus selama-lamanya. Di kondisi yang ketika itu mereka sangat butuh bantuan. Mereka sangat ketakutan, mereka membutuhkan ketenangan, mereka kehausan umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan datang ke telaga Nabi dan mereka akan minum dari telaga tersebut hingga akhirnya mereka tidak akan lagi kehausan di kondisi tersebut atau di tempat tersebut. Tapi nanti akan ada orang-orang yang akan diusir dari telaga tersebut sehingga dia tidak bisa meminumnya. Kata Nabi, fa'akulu ya Rabbi innahu min ummati." Maka aku pun mengatakan, "Wahai Robku, dia adalah dari kalangan umatku." Kemudian ada yang mengatakan kepada Nabi, "Inna kala tadri ma'ahdatsu ba'dak." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mengetahui apa yang mereka perbuat setelah kepergianmu, yaitu setelah meninggalmu. Jadi mereka melakukan sebuah perbuatan yang dengan perbuatan itu akhirnya mereka diusir dari telaga Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Eh, ini singkat kalau tapi barakallahu fikum kita baca dulu ayatnya, kita pelajari dulu tafsirnya lalu kita kembali lagi untuk kita membaca dalil-dalil dari hadis yang bercerita tentang telaga tersebut sehingga kita mengetahui dan kemudian kita berusaha agar jangan sampai kita termasuk orang yang diusir. Ya, Nauzubillahi min Iya. Nah, barakallahu fikum. Saya minta maaf ini keluarga ikut taklim sana. Iya. Jadi Nah, mungkin ada suara. Nanti saya nasihati, tapi jangan di sini, di tempat umum. Taib. Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka kal kautsar. Inna a'tainaka kal kautsar. Sesungguhnya kami memberikan kepada engkau ayyuhan nabi ya al kautsar. Sesungguhnya kami memberikan kepada engkau wahai nabi kebaikan yang banyak Afwan, saya ulang, sesungguhnya kami memberikan kepada engkau wahai Nabi Al-Kautsar. Al-Kautsar di sini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengartikan dengan kebaikan yang sangat banyak. Fid dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Sehingga para ulama mengatakan telaga yang tadi disebut termasuk dari kebaikan terse tersebut. Iya, jadi tidak bertolak belakang dengan hadis yang tadi kita baca dengan pendapat Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhuma yang mengartikan Al-Kautsar ini adalah kebaikan yang ba yang banyak. Sehingga kalau Bapak baca di terjemahannya ada di antara terjemahan yang mengartikan dengan kebaikan yang ba yang banyak. Dan kebaikan yang banyak ini di dunia dan di akhirat. Wa min dan di antara kebaikan tersebut Nahrul Kautsar adalah sungai Al-Kautsar. Fil jannah yang letaknya di surga alladhi hafatahu khiyamul lu'lu al-mujawwaf yang mana di pesisir di pinggir-pinggir sungai tersebut ada tenda-tenda yang dibuat dari permata yang dilubangi permata besar yang kemudian dilubangi yang nanti penduduk surga akan duduk dan dia akan bersantai-santai di di sana eh watinuhu al misk dan tanahnya, tanah di sungai tersebut adalah misik. Tanah-tanah yang berbau misik. Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah engkau untuk Rabbmu. Wanhar dan menyembelihlah. Iya. Maknanya barakallahu fikum fa akhlis li rabbika salataka kullaha. Maka murnikanlah ya Sholatmu seluruhnya untuk Rabbimu jadi ketika Allah mengemberikan kabar gembira kepada Nabi akan adanya sur air sungai di surga, ya, yang juga ini adalah ke, berita kegembiraan untuk umatnya, ya. Apa yang Allah inginkan? Yang pertama, sholatlah untuk Allah dan berikan sholat itu hanya untuknya, tidak untuk yang, yang lain. Ini adalah tau tauhid, yakni memurnikan ibadah dalam hal ini salat untuk Allah. Wanhar dan makna an-nahr adalah idbah dabi lahu wa ala ismihi wahdah. Makna dari wanhar adalah sembelihlah sembelihanmu untuknya dengan menyebut namanya saja. Allah gandengkan apa? Perintah solat dengan perintah menyem, menyembelih. Dan Allah perintahkan dua-duanya ini diberikan untuk Allah sah, saja. Ini menunjukkan bahwasanya menyembelih pun adalah ibadah. ibadah. Ya, para ulama membagi-bagi jenis-jenis ibadah. Ya, ada afwan saya ulang para ulama member, nah, membagi sembelihan itu menjadi tiga atau empat macam yang pertama barakallahu fikum adalah ketika untuk tujuan yang mubah seperti jual beli. Ya, menyembelih ayam untuk dijual dagingnya, menyembelih sapi, menyembelih kambing untuk diambil dagingnya dimakan dengan keluarganya ataupun dibagikan dengan tetangga atau dijual belikan. Kemudian yang kedua barakallahu fikum adalah na'am barakallahu fikum sembelihan yang tujuannya untuk memuliakan seseorang. Contohnya dia menyembelih untuk tamunya, menyembelih ketika ada akan datang barakallahu fikum pembesarnya, kepala kaumnya, ya, presidennya atau yang lain, ya. Kemudian yang ketiga adalah sembelihan yang niatannya untuk mendekatkan diri, menghambakan diri. Untuk yang ketiga ini adalah sembelihan yang jenisnya ibadah tidak boleh diberikan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya semua sembelihan yang dia niatkan untuk ya mengagungkan seseorang ya menghambakan dirinya seseorang dan bersyukur bersyukur pun itu termasuk dari pengham penghambaan iba, ibadah maka sembelihan yang seperti ini harus diberikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'anallah man dabaha li ghairillah. Allah melaknat seseorang yang menyembelih untuk selain Allah. Maksudnya ini, ini menyembelih yang tujuannya pengorbanan, tujuannya penghambaan, lalu kemudian diberikan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka jenis inilah yang dilak dilaknat. Iya. Jenis yang pertama, jenis yang kedua, dan jenis yang ketiga tadi itu semuanya ketika menyembelih maka wajib disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Eh. Nah, kemudian pelajaran yang berikutnya ya, setelah kita mengetahui barakallahu fikum sembelihan itu adalah ibadah karena Allah menggandengkannya dengan salat Nah, pelajaran yang kedua adalah dua semua ibadah itu diinginkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian Allah tabaraka wa taala mengatakan inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang syani'ak. Apa makna syani'ak? Orang yang membencimu. Wa mubghidu ma bihi dan membenci segala sesuatu yang engkau bawa minal huda wan nur berupa petunjuk dan cahaya, ya, dia membenci ajarannya, ya, membenci Nabi atau membenci ajaran Nabi, huwal abtar, dialah yang terputus. Huwal munqati'u atharuhu, maka dialah orang yang akan terputus atarnya. Maksudnya dia akan terlupakan, dia akan terhinakan. Dia adalah orang-orang yang terputus barokahnya dan tidak akan diingat oleh manusia al maktu min kulli khair dia akan terputus dari semua kebaikan iya ayat ini barakallahu fikum ditafsirkan oleh sebagian mufasirin adalah sebab dari ucapan Abu Jahal ketika meninggal putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Al Qasim. Ya, jadi Nabi memiliki beberapa orang anak, perempuan dan laki-laki. Hanya saja putra atau anak laki-laki beliau meninggal sebelum dewasa. Di antaranya adalah Al-Qasim, ya. Di antaranya adalah Al-Qasim, ya, yang dia meninggal ketika itu Naam dan Abu Jahal mengatakan, lihat, keturunan Muhammad putus. hual abtar. Maka akan terputus dia. Jadi ketika mati sudah tidak akan ada lagi penerusnya, tidak akan ada lagi Naam orang-orang yang akan melihat kejayaan dia ketika hidup. Allah menurunkan ayatnya inna syani'aka sesungguhnya orang yang memusuhi engkau wahai nabi huwal abtar dialah yang akan terputus eh tidak akan diingat tidak akan lagi mendapatkan kebaikan nah sehingga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat ini memperingati kita agar jangan sampai kita melam, melecehkan menolak barakallahu fikum apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita dapati satu hal yang dia itu aneh bagi kita, ya nggak lumrah pada kita atau dari masyarakat kita, kalau seandainya satu hal itu datang dari Nabi, maka jangan sekali-kali kita melecehkannya. Karena itu sama saja memusuhi Nabi dan memusuhi apa yang beliau bawa. Ada orang yang berjenggot misalnya, ini aneh misalnya bagi dia. Nah, lalu kemudian dia melecehkannya, ada yang berpakaian pakaian muslim misalnya. Iya, ada yang memakai kerudung wanitanya lalu di ejek. Maka sesungguhnya dia bukan mengejek temannya tadi. Yang dia ejek adalah Allah. Yang dia ejek adalah Rasulullah. Yang dia ejek adalah agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang memusuhi engkau Nabi dan juga termasuk memusuhi apa yang engkau bawa, dialah orang yang terputus. Iya. Ini barakallahu fikum adalah naam tafsir dari surat Al-Kautsar. Dan saya ingin membacakan kepada bapak-bapak semua di pertemuan yang berbahagia ini satu perkara yang terkait dengan telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, diriwayatkan dalam sebuah hadis yang hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam Mutirmidi disahihkan oleh Al Imam Al Albani rahimahullah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna likulli nabiyyin Sesungguhnya setiap nabi memiliki telaga wa innahum yatabahawna ayyuhum aktharu waridatin dan sesungguhnya nanti para nabi akan berbangga-bangga siapa di antara mereka yang paling banyak pendatang ya paling banyak orang-orang yang akan mendatangi telaga tersebut wa ini arju dan aku berharap kata beliau an aku na aktarohum waridatan agar aku menjadi nabi yang paling banyak didatangi telaganya iya Telaga ini barakallahu fikum adalah telaga yang airnya mengalir dari al kausar sungai di surga. Ya, diriwayatkan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yagut fihi midhaban yamuddani minal jannah." Yang mana di telaga tersebut ya akan ada dua pipa. Ya. Yang pipa ini asalnya dari surga ahaduhuma minad dahab satu pipa tersebut dari emas wal ahor min warq dan yang kedua dari perak makna yagut adalah air yang mengalir dengan keras ya dengan kuat dari surga ke telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensifati telaga tersebut Inna qadra haudi kama baina Ailah wa San'a minal Yaman. Sesungguhnya ya panjang dan naam panjang telagaku itu jaraknya antara Ailah dengan Son'a di Yaman. Ailah itu satu kota yang ada di Palestina. Ya, sampai ke ibu kota negeri Yaman yaitu Son Son'a. Iya, dan panjang dan lebarnya sama. Iya. Wa inna fihi minal abarit. Dan sesungguhnya di telaga tersebut ada teko-teko, cangkir-cangkir bi ada di nujumis sama. Jumlahnya seperti jumlah bilangan bintang-bintang di langit. Di dalam riwayat Muslim, ini barusan diriwayatkan Bukhari dan Muslim, di dalam riwayat Muslim Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan Mau air di telaga tersebut asyaddu bayadan minal laban. Lebih putih dibanding susu. Wa ahla minal asli dan lebih manis dibandingkan madu. Yagut fihi midaban yang memancar air itu terus dari dua pipa tadi. Yamuddani minal jannah yang mengalir dari surga. Salah satunya dari emas dan yang kedua dari perak. Iya, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah di dalam riwayat lain, riwayat Tirmizi dan Al-Imam Ibnu Majah, beliau mengatakan, "Man syariba minhu, barang siapa yang minum di telaga tersebut, lam yadma ba'daha abadan, dia tidak akan pernah lagi kehausan selama lamanya." Eh, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. akan tetapi ada satu hadis sebagaimana yang tadi telah kita senggung bahwasanya naam ya ada di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ternyata mereka diusir dari telaga tersebut. Iya. Diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu Aku mendengar kata Abu Sa'id. Aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ana farotukum ala haud. Aku akan mendahului kalian ke telaga. Faman warodahu syariba minhu. Barang siapa yang bisa sampai ke telaga tersebut, dia akan minum. Waman syariba minhu dan barang siapa yang minum dari telaga tersebut lam yadma ba'dahu abadan dia tidak akan pernah kehausan selama-lamanya Iya. La yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni. Dan nanti kata Nabi akan ada sekelompok orang yang mereka datang ke telaga tersebut, mereka mengenal aku dan aku mengenal mereka. Tsumma yuhalu baini wa bainahum. Akan tapi kemudian dihalangi antara aku dengan mereka. aqulu maka aku pun mengatakan innahum minni. Sesungguhnya mereka itu adalah bagian dariku. Yani bagian umatku dikatakan kepada aku innaka latadri ma baddalu ba'dak sesungguhnya engkau wahai nabi tidak tahu apa yang mereka ganti setelah kepergianmu maka mendengar itu nabi pun mengatakan suhkon suhkon liman badala ba'di yakni kalimat celaan ya bagi orang-orang yang telah mengganti nah, setelah kepergianku ya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala para ulama di antaranya Naam Al-Imamul Qurtubi rahimahullahu taala ya. Naam Al-Imamul Qurtubi mengatakan fakulun manirtadda an maka setiap orang yang dia murtad dari agama Allah ini. Jadi tafsiran pertama siapa yang diusir? Ya, orang yang mur murtad. Setiap orang yang murtad dari agama Allah ini, au ahdatsa fihi ma la Allah atau dia mengada-adakan di agama ini sesuatu yang tidak Allah ridhai. Jadi dia membuat satu amalan ibadah yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam ya'dan bihillah satu amalan yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala fahuwa minal matrudin maka mereka termasuk dari orang-orang yang diusir dari telaga tersebut. Naam. Nauzubillahi min dzalik. Maka ini yang ingin saya ingatkan. Bahwasanya agama kita sudah sempurna. Tidaklah Nabi meninggal kecuali agama ini sudah Allah sempurnakan. Maka kalau ingin selamat ya, lakukan seluruh ibadah kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Caranya bagaimana supaya kita tahu kalau ini sesuai dengan ajaran Nabi? Maka dengan cara belah belajar bagaimana sholat kita, bagaimana puasa kita, bagaimana haji kita, bagaimana sodakoh kita, bagaimana sholawat kita, bagaimana jihad kita, bagaimana dan seluruh dari amalan-amalan ibadah kita. Apa yang tidak diajarkan Nabi, maka ini jangan diamalkan. Karena ini bukan perkara yang akan mendekatkan kita kepada Allah, tapi justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Eh, kaum muslimin, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Lalu kemudian di sana juga ada dalil-dalil yang menunjukkan nah beberapa cara agar seseorang bisa mudah mendapatkan telaga Nabi ini. Jadi ada beberapa dalil yang Rasulullah pernah katakan, pernah ucapkan yang menjadi resep agar muslim bisa mudah sampai kepada telaga Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, adalah sabar terhadap kedoliman pemerintah. Sabar terhadap kedoliman pemerintah. Diriwayatkan oleh Naam barakallahu fiikum Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Zaid ya nah Abdullah bin Zaid meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mewasiatkan kepada orang-orang Ansor, innakum satalkauna ba'di atharatan. Ya. Sesungguhnya kalian akan mendapatkan setelah kepergianku atharoh. Atharoh ini adalah salah satu bentuk kedoliman dari penguasa yang dia memberikan amanah jabatan bukan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. Harusnya orang-orang yang berhak lalu dia berikan kepada orang lain. Eh, kalian akan mendapati ini fasbiru maka bersabarlah kalian hatta talqauni alal haud hingga nanti kalian berjumpa denganku di telaga. Jadi kalau kita dapati ya kezaliman pemerintah, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam nah, menyerahkan kita menasehati kita untuk sah, sabar. Apabila kita mampu untuk menasehati pemerintah, maka datangi beliau dan bisikkan kepada beliau, nasihatkan kepada beliau, nam dengan nasihat yang hak, baru setelah itu telah lepas kewajiban dia. Iya, itu kalau dia mampu. Apabila tidak, bukan orang yang didengar, maka dia sabar. Tidak membuat kerusuhan yang akhirnya membuat kerusakan lebih besar. Iya, kata Rasulullah, kalian sabar sampai nanti kalian bertemu denganku di telaga. Kemudian yang kedua adalah tidak menjilat pemerintah. Sebab yang kedua apa? adalah tidak naam datang kepada pemerintah dengan menjilat mereka. Tahu ya istilah menjilat? Ya, barakallahu fikum. Diriwayatkan dari Ka'ab bin Ujrah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam diriwayat oleh Tirmidzi dan Nasa'i annahu satakunu ba'di umara Sesungguhnya kata Nabi akan ada setelahku nanti para pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa. Mandakhala alaihim fasaddaqahum bikadzibihim. Barang siapa yang masuk ke pemerintah kemudian membenarkan pemerintah padahal mereka dusta. Ya, jadi sebenarnya mereka nggak nggak sama dengan kebijakan pemerintah. Ya, mereka menganggap ini sebuah perkara yang mungkar, tetapi kemudian mereka berbahasa basi, menjilat kepada pemerintah wa'anahum ala dhulmihim dan dia membela membantu pemerintah pada kedoliman-kedoliman mereka maka orang yang seperti ini falaysa minni walastu minhu dia bukan bagian dariku dan aku bukan bagian darinya walaysa yaridu alayya haud dan dia tidak akan datang ke telagaku dia tidak akan datang ke telagaku waman lam yadkhul alaihim walam yusaddiquhum walam bikadzibihim walam yu'inhum ala dhulmihim minni wa ana minhu wa sayaridu al haud dan barang siapa yang tidak masuk ke pemerintah tidak membenarkan mereka dengan kedustaannya dan tidak membela mereka dengan kedolimannya maka dia bagian dariku aku bagian dari dia dan dia akan datang ke telagaku ya jadi apa sikap seorang muslim terhadap kedoliman pemerintah satu tidak menjilat tidak lalu kemudian wah apa boleh pak padahal ini perkara yang tidak boleh dan yang kedua di sisi yang lain jangan sampai dia membuat kerusakan di tengah-tengah masyarakatnya iya kalau dia mampu dia datangi dia bisiki dia nasihati naam agar bisa berubah kalau seandainya dia tidak mampu maka dia sabar Naam menahan diri sampai nanti Allah Subhanahu wa taala mempertemukan dia dengan nabi di telaga tersebut. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat dan saya minta maaf atas segala kekurangan yang ada, minta maaf juga dengan waktu yang sudah agak panjang, tapi ini sayang kalau dipotong gitu. Jadi diselesaikan, tapi cukup sudah.